Di mana siapa yang menempuh dakwanya dengan simbol atau karakter-karakter tersebut, maka dia adalah dakwah ahlu sunnah. Yang mana ini adalah tulisan dari Syekh Abu Bakar Abdul Razak bin Salih bin Ali An-Nahmi Al-Yamani, Hafizahullah Ta'ala. Pada pertemuan terakhir, beberapa malam terakhir kita ambil simbol yang juga cukup penting dalam simbol dakwah sunnah bahwa dakwah sunnah adalah dakwah yang mengikat umat manusia dengan Allah semata tidak mengikat mereka dengan perkara duniawinya tidak mengikat mereka dengan materi tidak mengikat mereka juga dengan profesi atau pekerjaan tidak mengikat mereka juga dengan ormas tertentu Nah, bahkan di atas dalil yang dibawakan kepada kita bahwa yang dijanjikan oleh dakwah ahli sunnah apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam kepada umat, yakni surga. Ikhwanifiddin, kita akan mengambil enam simbol yang berikutnya. <clears throat> berdasarkan penulis Syekh Abu Bakar Abdul Razak An-Nahmi Hafizahullah Ta'ala Wadawatu waktu ahli sunnati islahun lil mujtama. Dakwah ahli sunnah adalah perbaikan kepada masyarakat. Perhatikan dari ungkapan beliau. Dakwah ahli sunnah adalah dakwah yang menggiring kepada perbaikan. Nah, perbaikan. Artinya apa yang telah rusak di masyarakat, dakwah ahli sunnah untuk memperbaikinya. Bukan malah justru kebalikannya yang sudah bagus, yang sudah baik, kemudian dirusaki itu bukanlah simbol dakwah ahli sunnah. Yang rusak diperbaiki, yang sudah bagus ditambah lebih bagus. Itulah dakwah ahli sunnah. Sebagaimana dakwah para nabi dan rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, nam menerangkan tentang dakwah para nabi dan rasul di antara mereka adalah dakwah Nabi Shu'aib alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha mastata'at Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ini ucapan Nabi Shu'aib alaihissalam, ya, aku datang kepada kalian bukan sengaja untuk menyelisihi ya apa yang ada dari kaumnya para nabi dari kerusakan, dari kejelekan. Bukan maksud dan tujuan para nabi datang kepada mereka adalah untuk menyelisihi, Sekadar menyelisihi tidak. Nah, sekadar menyelisihi saja. In uridu illa al-islaha mastata'tu. Kata Nabi Shu'aib alaihissalam dan juga ini nabi-nabi yang lainnya visi dan misi mereka sama ketika datang kepada umat yang kami inginkan adalah perbaikan semampu kami. Nah, yang mereka inginkan adalah perbaikan. Dan betul-betul perbaikan. Bukan seperti apa yang digembar-gemborkan oleh ahlul batil bahwasanya mereka datang dengan perbaikan wa illa mereka adalah perusak. Seperti orang munafik kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu ma nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Apabila dikatakan kepada orang munafik jangan melakukan kerusakan di permukaan bumi, justru mereka menjawab bahwa kami hanya melakukan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala yang mereka lakukan justru adalah keburukan, namun mereka tidak sadar. Yang mereka lakukan adalah kejelekan, kerusakan, namun mereka tidak sadar. Nah inilah barakallahu fikum jami'an hendaknya Da'i ahlu sunnah Atau pemikul dakwah sunnah Datang kepada umat membawa perbaikan Apa yang dia lihat rusak dia perbaiki Apa yang dia lihat menyimpang dia luruskan Apa yang dia lihat yakni di Amalan atau kebiasaan umat Dari hal-hal yang menjadi syariat Dia berusaha semampu dia Nah, untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Sebagaimana dakwah para nabi dan rasul. Kemudian satu hal penting kita petik di sini sebelum kita membaca apa yang beliau ingin sampaikan kepada kita dalam judul bab ini. Hendaknya dakwah ahli sunnah adalah pada barisan terdepan. Ketika di situ ada jalan-jalan menuju kepada kebaikan, ahli sunnah hendaknya pada barisan terdepan untuk mengamalkan kebaikan tersebut. Ketika di situ ada jalan-jalan keburukan, hendaknya ahli sunnah adalah orang yang paling pertama menutup jalan-jalan kepada keburukan tersebut. Nah, ini adalah dakwah ahli sunnah. Di dalamnya tidak ada terorisme, di dalamnya tidak ada penggulingan kekuasaan, di dalamnya tidak ada mengajak untuk naam kudeta kepada pemerintah tidak ada demonstrasi turun ke jalan unjuk rasa tidak ada dakwah harus mendapat kebaikan sebagaimana dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada di sana ada satu pintu kebajikan pun kecuali ahlu sunnah pada barisan terdepan menganjurkannya bahkan daripada pertama mengamalkannya tidak ada di sana ada pintu-pintu kejelekan pun kecuali ahlu sunnah paling pertama dan barisan terdepan yang menutup pintu-pintu tersebut. Jadi barang siapa yang masuk ke dalam lingkaran dakwah ahli sunnah, dia akan menjadi orang baik. Sebab mana dakwah ahli sunnah adalah datang dengan kebaikan. Kita baca keterangan sang penulis dalam judul bab ini. Kata Syekh Abu Bakar Abdul Razzaq An-Nahmi hafizahullah taala وتسأل إصلاح المجتمع إصلاحا شاملا jadi dakwah sunnah berusaha, berupaya menuju kepada kebaikan bagi masyarakat, perbaikan yang menyeluruh. Nah, perbaikan yang menyeluruh. Jadi bukan cuma perbaikan pada satu sisi dari sendi-sendi kehidupan saja, tidak, secara menyeluruh. Aku boleh bawakan contoh-contohnya. Akan beli bawakan kepada kita enam contoh kasus konkretnya. Ketika bertetangga ahlu sunnah adalah tetangga yang baik bagi tetangganya. Ketika berkeluarga, ahlu sunnah adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Ketika hidup bermasyarakat, hendaknya juga ahlu sunnah tampil adalah masyarakat yang baik bagi masyarakatnya. Demikian adalah ahlu sunnah. Yang sampai terdengar bahwasanya ada ahlu sunnah yang nak membuat masyarakat jelek yang sampai terdengar bahwasanya ada ahli sunnah yang membuat tetangganya marah, benci, tidak suka. Ini ini bukan cerminan dakwah ahli sunnah. Kata beliau berikutnya, fahiyatu hadirun nasa minal afkari irhabiyah ad-dakhiliyah. Dakwah sunnah adalah memberikan peringatan kepada umat manusia tentang pemikiran-pemikiran terorisme yang masuk menyelinap ke dalam nama agama Islam. Alusunah bukan terorisme. Alusunah bukan menakut-nakuti kaum muslimin. Alusunah bukan pekerjaan dan profesi mereka mengebom sana dan sini. Tangan ahlu bersih dari itu. Kalaupun ada orang yang mengaku ahlu berarti ahlu sunnah palsu. Nah, bukan hakiki sejati. كفكر الخوارج khawarij wal jahmiyah wal mu'tazilah wal syiah Nah, pemahaman yang menyelidik masuk ke dalam agama Islam seperti pemahamannya Khawarij yang suka kudeta kepada para pemimpin, yang suka unjuk rasa, demonstrasi, turun ke jalan, protes kepada pemerintah Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Syiah Nah ini sempalan-sempalan dari firqa-firqa yang menyimpang keluar dari agama Islam. Jahmiyah, Mu'tazilah, Syiah khususnya Rafidah, Ibn Asyariyah. Ahlu Sunnah memberikan peringatan kepada umat manusia dari kelompok-kelompok seperti ini. Ahlu Sunnah mengajarkan, nah, mengajarkan umat manusia untuk waspada dari bahaya khawarij, waspada dari bahaya syiah dan semisal mereka. Wa minal mungkarati wal ma'asi. Demikian juga ahlu sunnah memberikan peringatan kepada umat manusia dari kemungkaran serta kemaksiatan. Nah, ahlu sunnah mengajak umat manusia, ayo sama-sama kita tinggalkan maksiat. Ahlu sunnah mengajak umat manusia, ayo sama-sama kita meninggalkan kemungkaran. Ya, maka kemungkaran kemaksiat hanyalah mendatangkan kerugian bagi umat. Wa tuhaddiruhum minasyirki billah dan memberikan peringatan kepada mereka dari kesyirikan kepada Allah. Perhatikan dari judul babnya bahwasanya ahlu sunnah adalah nah, dakwah yang mengajak kepada kebaikan. Dan lawan kata daripada kerusakan, nam lawan kata daripada kebaikan adalah kerusakan. Jadi ahlu sunnah tidak suka dengan kerusakan. Ahlu sunnah nam benci dengan kerusakan. Bahkan mereka adalah orang yang paling pertama tampil untuk membasmi, menumpas kerusakan. Kerusakan Nah bertingkat-tingkat ada kerusakan yang namanya kesyirikan, ada kerusakan yang namanya kebid'ahan, ada kesur, ke, ke, kerusakan. Nah yang namanya kemaksiatan dan dosa besar, semua itu diingkari oleh ahli sunnah. Termasuk sini kata beliau, Tuhan min minasyirki billah wa kukil walidain wa qati'atir rahim wal adiyatil linnasi, nasi wa bil akhasi adiyatil jar Ahlu sunnah memberikan peringatan kepada umat manusia tentang kesyirikan kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan tadi silaturahmi, menyampaikan kejelekan atau menyakiti umat manusia. Terlebih-lebih lagi adalah menyakiti tetangga. Ini semuanya menyelisih dakwah ahlu sunnah. Sebagaimana ini juga adalah menyelisih dakwah para nabi dan rasul. Bahkan kebalikan daripada itu bahwasanya ahli sunnah mengajak kepada kebaikan atau perbaikan, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada berbakti kepada kedua orang tua, mengajak untuk menyambung tali silaturahmi, mengajak untuk berbuat baik kepada umat manusia, terkhususnya tetangga. Bahkan dari awal beliau telah sebutkan kepada kita di antara ciri khas dakwah ahli sunnah adalah memprioritas utamakan tauhid. Nah, yang dipahami dari situ bahwasanya mereka pun memiliki pri, nah mereka pun memprioritas utamakan untuk membumi hanguskan kesyirikan. Nah, mereka berusaha semampu mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi serta nah menafikan kesyirikan. Bahkan itu itu merupakan poin atau pasal awal itu merupakan enam pasal pertama dalam dakwah sunnah tauhid paling pertama kemudian nah disusul dengan membasmi kesyirikan jadi jangan sampai ada dai dari dakwah enam dari para duat ahli sunnah kemudian menyepelekan tentang permasalahan syirik atau tidak mengunggulkan tentang permasalahan tauhid bisa jadi nah dia bukan dari ahli sunnah Allah Ta'ala berbawakan dalil dalam hal ini berkata Allah yang maha tinggi wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidain ihsana wa bidil kurba wal yatama wal masakin wal jari bil kurba wal jari al junbi wal sahibi bil jambi wa bin sabili wa ma malakat aimanukum Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ayat ini namanya ayatul hukuk. Nah, ayat hak asasi. Ada beberapa pihak yang hendaknya kita penuhi hak-hak mereka sebagai kewajiban kita. Paling pertama dan utama adalah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Pertama hak Allah dipenuhi, simple, ada dua ditauhidkan, jangan disekutui. Nah, cuma itu yang Allah tuntut dari kita. Dua, jangan menyekutukannya. Kebalikannya, hendaknya mentauhidkannya. Tauhid dengan perincian yang lebih luas dan lebar. Tauhid rububiyah, datangkan juga tauhid uluhiyah dan ini lebih utama. Tauhid asma wa sifat, Pihak yang kedua yang juga kita punya kewajiban untuk memenuhi kepentingan pihak tersebut adalah wabil walidaini ihsana dan hendaknya kepada kedua orang tua berbaktilah. Berbakti kepada kedua orang tua. Jadi orang tua punya hak setelah hak Allah tabaraka wa taala. Sebelum kita penuhi hak orang lain, penuhi dulu hak orang tua. Nah, sebelum kita berbuat baik kepada tetangga, sebelum kita berbuat baik kepada kaum muslimin, hendaknya berbuat baik dulu kepada orang tua. Artinya, kalau berbenturan antara hak orang tua dengan hak orang lain dari kalangan kaum muslimin, dahulukan hak orang tua. Namun ketika bisa digabungkan antara dua-duanya, nah, penuhi hak masing-masing. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat dalam Sahih Bukhari, kata beliau, nah kata orang tersebut, ya Rasulullah man ahakun nasi bisuhbati. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling pantas untuk aku mempergaulinya. Eh, paling pertama aku mempergaulinya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umuk, ibumu. Dia bertanya lagi, sumaman kemudian siapa? Ya Rasulullah. Beliau katakan lagi, umuk, ibumu. Yang kedua kali. Kali ketiga dia tanya lagi, sumaman ya Rasulullah. Kemudian siapa lagi? Wahai Rasulullah. Kemudian beliau jawab lagi, umuk. Yang ketiga kali, ibumu. Kemudian keempat kali orang tersebut bertanya, sumaman ya Rasulullah. Summa Nah, kalau semua abuk. Yang paling yang keempat adalah eh, kemudian bapakmu. Eh, artinya ketika berbenturan antara hak bapak dan hak ibu, hak ibu lebih didahulukan karena tiga kali pengulangan Rasulullah Alaihi Wasallam menegaskan hak ibu lebih didahulukan, baru kemudian hak bapak. Nah, baru kemudian hak-hak yang lainnya. Kalau punya istri, haknya istri. Kalau punya anak, haknya anak. Kemudian hak tetangga yang paling dekat, hak kerabat, keluarga, famili, handai tolan, dan komitmen secara umum. Orang tua lebih duluan. Di antara dua orang tua, ibu lebih di luar. Wabidil kurba, karib kerabat. Karib kerabat perhatikan setelah hak orang tua. Jadi orang tua duluan. Nah, bukan keputusan yang tepat ketika dia nah dia bergaul kepada orang lain yang pergaulan yang baik namun orang tua dia dia sepelekan. Ini bukan pilihan yang tepat, bukan pilihan yang baik, bukan cerminan Al-Qur'an wal yatama wal masakin, anak yatim dan orang-orang miskin. Wal jari dil kurba wal jari junubi was bil jam. Wal jari dil kurba tetangga namun nah tetangga masih memiliki karib, masih memiliki hubungan kekerabatan. Wal jari junub tetangga selain dari karib kerabat atau sebagian mereka juga mengatakan itu tetangga namun dalam keadaan bukan mukim safar atau maksudnya adalah tetangga selain kediaman rumah misalnya tetangga tempat jualan, tetangga kebun. Nah, wasahibi bil jambi wa bani sabil wa aimanukum. Ibnu Sabil, pejalan yang melakukan perjalanan. Dan orang-orang yang nam di bawah tanggungan kalian dari kalangan budak Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi angkuh. Tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi angkuh. Mukhtar membanggakan diri sendiri. Fakur ada unsur pem, ada, ada unsur membangga. Nah, ada unsur bangga pada diri sendiri sekaligus adalah fakur meremehkan orang lain. Jadi lebih tinggi. Dan yang dimaksud maksud dengan perbaikan di sini adalah ya, masing-masing diberikan hak mereka. Orang tua diberikan hak mereka, itu adalah bagian daripada perbaikan. Nah, karib kerabat, keluarga, kami diberikan hak mereka, nah, itu adalah perbaikan. Dan seterusnya di antara pihak-pihak yang disebutkan dari ayat ini. Kata saya penulis berikutnya, Waktu tu'ti kulladzi haqqin Dan aku berikan masing-masing pihak hak mereka, hak kepentingan mereka. Ini datang dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Nah, demikian dikatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Salman Al-Farisi, "Inna li badanika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li zawjika 'alaika haqqan, fa'ti kulli haqqin haqqan." Badan engkau memiliki hak, keluarga engkau memiliki hak, istri engkau pun memiliki hak. berikan mereka masing-masing haknya. Termasuk badan kita. Tubuh kita juga memiliki hak. Nah, dia memiliki hak. Di antara hak badan kita, di antara hak naam tubuh atau jasad kita adalah naam barakallahu fikum ketika dia lapar dikasih makan. Ketika dia ngantuk dibiarkan tidur, beristirahat. Nah, artinya ketika dia lapar ada makanan kemudian dia tidak makan berarti dia tidak penuhi hak badannya. Jadi mandulin diri dia sendiri dalam Al-Qur'an Karim Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Summa al-kitab al-ladina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab yang al al Karim kepada hamba-hamba pilihan kami. Ada tiga yang Allah sebutkan hamba pilihan Allah. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ bil بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ Ada di antara mereka, ya ini semuanya pihak yang Allah wariskan Al-Quran kepada mereka. Di antara mereka adalah bolimun linafsi yang membeli diri mereka sendiri. Wamin Waminhum muqtasidun ada juga yang di tengah-tengah. Biarkan di tengah-tengah ya maksudnya adalah ya, dia telah mendatangkan kewajiban. Nah, wamin minhum sabiqun bil khairat yang mereka ada, lagi ada yang berlomba-lomba kepada kebaikan selain mendatangkan kewajiban meninggalkan yang haram juga mereka mendatangkan perkara-perkara yang sunnah. Ini adalah sabiqun bil khairat yang berlomba-lomba kepada kebaikan. Pihak yang pertama perhatikan, ada yang mendolimi diri mereka sendiri. Artinya Nah, ketika dia lapar tidak kasih makan, ketika ngantuk dia tidak tidur. Demikian juga ketika dia bodoh tidak belajar. Ini termasuk mendolimi diri sendiri. Bahkan itu termasuk kedoliman paling besar. Nah, seorang manusia terhadap diri sendiri. Bodoh tidak belajar. Kata beliau, "Wa tuhaddiruhum zina wal وقتل التي اليتيم والظلم والجش والكذب وتحذرهم وتحذرهم من السب والشتم نعم. jadi di atas yang beliau terangkan tentang jalan-jalan menuju kepada perbaikan adalah penuhi hak kepentingan masing-masing pihak. Itu jalan-jalan menuju kepada kebaikan. Selain itu juga adalah memberikan peringatan pada perkara-perkara yang menyelisih syariat. Di antaranya beliau katakan di sini, nah ahlu sunnah memberikan peringatan kepada manusia untuk tidak melakukan zina, tidak nah meminum khamar, minuman keras, tidak mem terjun ke praktek ribawiyah, tidak membunuh satu jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang tepat memberikan peringatan kepada mereka tentang sihir. Nah, syahwadah perkara yang bagian daripada khurafat. Tidak memakan harta anak yatim, tidak membolimi, tidak curang, tidak tipu daya, tidak dusta, tidak mencuri. Demikian juga memberikan peringatan kepada umat manusia untuk tidak mencela dan mengumpat, mengejek. Ini semua perkara-perkara yang Nah, ahlu sunnah wal jamaah pada barisan terdepan memberikan peringatan kepada umat manusia tentangnya, bahayanya, keburukannya, akibat yang akan didapatkan ketika perkara-perkara terlarang ini dijalani. Kemudian sebelum itu semuanya akan datang nanti juga pada bab yang setelahnya bahwa sebelum ahlu sunnah mengajak umat manusia untuk melakukan kebaikan sebelum umat manusia untuk memberikan peringatan kepada umat manusia dari jalan-jalan kejelekan mereka paling pertama dulu mengamalkan hal tersebut mereka dulu mereka orang yang paling pertama melakukan kebaikan setelah itu mereka mengajak orang lain untuk mengamalkan kebaikan yang sama mereka juga adalah orang yang paling pertama tidak melakukan kejelekan kemudian mereka mengajak juga orang lain untuk tidak sama-sama tidak melakukan kejelekan wa ala birril walidain wal ihsani ilaihima wa silatir rahim. Demikian juga dakwah sunnah mengajak umat manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepadanya serta menyambung tali silaturahmi. Adapun secara terperinci tentang kajian ini, nah pada tempatnya. maksudnya orang yang paling pantas untuk kita berbuat baik kepada mereka setelah hak Allah Taala adalah orang tua kita. Karena dengan sebab mereka berdualah, dengan perantara mereka berdualah kita berada di permukaan bumi ini. Para Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai dia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata, Ijtanibu sab'al mubiqat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan. Nah, ada perkara yang membinasakan. Kalau beliau mensifati bahwasanya perkara tersebut adalah membinasakan, tepat untuk beliau katakan di depan ijtanibu, jauhi. Jangankan untuk mengamalkan, dekat saja terlarang. Ijtanibu jauhi. Bukan Nabi Sallallahu katakan tinggalkan. Bukan Nabi SAW jangan amalkan. Bukan beliau katakan demikian. Tapi ijtani, bu jauhi bahwa mendekat ke tempat situ saja jangan. Karena mungkin ketika saudara mendekat, mungkin meskipun dia tidak melakukannya, ketika itu, nah bisa jadi sebab dia akan mengamalkannya suatu saat nanti. Karena setiap hari melihat kemungkaran akan nah, apalagi tidak diingkari. Suatu saat dia akan menjadi ridho dengan kemungkaran tersebut, dia pun sendiri mengamalkannya. Makanya dijauhi. Kalau ya Rasulullah wa mahunna Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu? Eh, apa perkara yang membinasakan?" Tujuh perkara yang membinasakan. Artinya sang penulis bawakan kepada kita hadis ini sebagai motivasi dakwah sunnah juga mengajak umat manusia untuk meninggalkan tujuh perkara yang membinasakan ini. Kalau kata Rasulullah saw menjelaskan tujuh perkara membinasakan tersebut, Asyirku billah, menyekutukan Allah ini paling pertama. Makanya tidak salah ketika dakwah sunnah memulai dakwah mereka dengan tauhid. Tidak salah ketika dakwah sunnah nah memulai dakwah mereka dengan peringatan keras akan kesyirikan karena itu pun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Ada tujuh hal yang membinasakan. Namun perhatikan beliau memulai yang paling pertama menurut itu adalah yang paling membinasakan di antara sekian banyak perkara yang membinasakan, yakni kesyirikan. As-sihir. Nah, sihir. Penderita sihir juga ada yang sampai pada tingkatan kekufuran. Ada juga yang nah, sekedar tipuan mata tidak sampai pada tingkatan kekufuran namun membahayakan. Wa qatlu nafsin allati harramallahu illa bil hak, Membunuh satu jiwa yang haram yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang tepat. Nah, eh, hukum asal melenyapkan nyawa kaum muslimin adalah terlarang. Kata Nabi SAW di sini Allah haramkan. Illa bil hak kecuali dengan haknya. Nah, ada tiga. Kita akan tambahkan satu lagi yang keempat. Ada tiga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam Sahih kata Nabi SAW. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, لا يحل dan imri'in muslimin إلا بإحدى ثلاث. Tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpas kecuali dengan alasan tiga perkara. Jadi hukum asal darah kaum muslimin adalah tidak boleh untuk di, dihilangkan. Darah tidak boleh untuk ditumpas, nyawa tidak boleh dihilangkan. Hukumnya haram. Kecuali dengan tiga alasan ini. Paling pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nafsu bin nafs." Nyawa dibayar nyawa. Artinya dia pernah membunuh. Syariat Islam menganjurkan untuk kisos. Nah, dan ini hak dari ahli waris. Kalau dia mengatakan kisos, silahkan kisos. Silahkan juga nyawanya sebagai tebusan akan nyawa yang dia hilangkan dari nyawa kaum muslimin. Nah, kalau ahli warisnya mencari jalan yang lebih ringan daripada itu, dia minta diat membayar tebusan per satu nyawa seratus ekor unta. Kalau dia memberikan keringanan lain lagi, nah dia memaafkan tanpa meminta imbalan apapun. Ini yang pertama, an-nafsu bin nafs. Yang berikutnya adalah az-zani muhsan. Dan sebuah riwayat Syekhun Zani Nah, orang yang sudah pernah mengikat akad pernikahan dan dia berzina. Artinya apa? Dirajam. Dirajam. Boleh untuk dihilangkan nyawanya dengan cara dirajam. Ketika dia berzina dan dia pernah mengikat akad pernikahan. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mufariqu li dinihi at-tariqu lil jamaah." al-mufariqu dini yang meninggalkan agamanya, meninggalkan jamaah kaum muslimin. Ini murtad. Nah, yang murtad boleh juga untuk nah barakallahu itu, jami'an dihilangkan nyawanya. Dalam hadis Muhammad bin Jabal radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtulu." Barang siapa yang mengganti agama maka bunuhlah dia. Dia mengganti keluar dari agama Islam masuk agama yang lainnya. Murtad dibunuh. Nah ini perkara yang membinasakan yang ketiga Membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh Kecuali dengan haknya Tiga tadi yang telah kita sebutkan Kata beliau berikutnya lagi waktu riba Memakan harta riba Ini juga Wallahu mustahil Jangan kita begitu merajalela perkara ini Nah Seakan-akan itu adalah perkara yang halalan toyiban Wah itu adalah perkara yang membinasakan Makan harta riba dengan aneka ragam enam warna-warni ribawiyah. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ini yang keempat. Atau enam yang kelima. Di antara perkara yang membinasakan adalah memakan harta yatim. Dan paling maraknya adalah memakan harta yatim naam di panti-panti asuhan. yang mereka mengatakan bahwasanya adalah anak yatim butuh untuk uluran tangan kalian, butuh bantuan, dan pertolongan kalian. Setelah dia kumpulkan, dia makan sendiri. Berikutnya lagi, wattawalli yawman zahab. Lari dari medan pertempuran. Nah, pertempuran sedang berlangsung, dia lari mundur ke belakang, hilang. Entah kemana. Dikecualikan adalah dalam surat dalam surat Al-Anfal kata Allah Subhanahu wa taala illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin Nah, kecuali mundurnya dia tersebut untuk menyusun siasat baru, mundur di, atas strategi lagi kemudian maju kembali. Kalau sudah mundur hilang ke belakang dan balik lagi, ini yang dimaksud. Bosnya itu termasuk perkara yang membinasakan. Atau dia terlalu ke depan, dia ke sekitarnya musuh semuanya, nggak ada temannya. Dia mundur ke belakang bergabung dengan pasukan, bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Eh mundurnya dia tersebut tidak tercela karena mundurnya dia bukan lari, bergabung kembali dengan pasukan. Yang terlarang di sini adalah ya, sementara pertempuran berlangsung kaum muslimin dan sedang sedang berperang malah dia lari hilang. Wakaf qatlul muhsanat menuduh orang-orang mukminah nah berzina tanpa bukti dan saksi. Jadi tidak sembarangan dalam menuduh. Apalagi seorang yang terjaga kehormatannya dari kalangan perempuan tidak boleh sembarangan menuduh. Kecuali punya bukti, kecuali punya saksi. Saksi itu pun diikat dengan empat orang, kalau cuma tiga tidak diterima. Bahkan orang yang bersaksi tiga orang tersebut akan dicambuk. Nah, qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat eh, menuduh suara wanita mukminah yang menjaga kehormatannya. Nah, ini tujuh perkara yang membinasakan. Tujuh perkara yang membinasakan yang diberikan wanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Demikian juga hendaknya dakwah harusnya memberikan peringatan kepada umat manusia tentang perkara ini. Dalam dia lagi berikutnya. Wa tahussun nas 'ala shadaqah. Wa tahussun nas 'ala sidqi wal afafi wal amanah wal amanah. Kama fi hadis Hirqal annahu qala li Abi Sufyan madha ya'murukum? Qultu yakul, wa'budu ma'ha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa turku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was silah. Demikian juga kata Ahlus Sunnah memotivasi umat manusia untuk berkata jujur, menjaga kehormatan diri, memiliki sifat amanah, terpercaya. Anaknya ini ada. Nah, jujur dalam bertutur kata, menjaga kehormatan diri dari sisi tidak meminta-minta apapun kepada siapapun dari kalangan umat manusia akan datang nanti pembahasan tersendiri bahwasanya dakwah sudah tidak mencari imbalan manusia dalam berdakwah mereka dalam bentuk apapun. atau beliau di sini bahwasanya nah, dakwah sunnah mengajak umat manusia, memberikan motivasi kepada umat manusia untuk bertutur kata jujur, menjaga kehormatan diri serta menjaga sifat amanah terpercaya. Sebagaimana yang datang dari hadis Hirokal Herakles adalah seorang pembesar dari kerajaan Romawi. Alur ceritanya bahwasanya dia dikirim surat oleh Rasulullah SAW. Isi surat tersebut untuk mengajak mengajak Herakles sang pembesar Romawi untuk masuk memeluk agama Islam. Isi surat selengkapnya kata Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad, ila Herakl adimir Rum. Assalamu ala man al huda aslim taslam yu'tika Allahu ajrata marratain fa in lam taf'al fa 'alaika ismir arisiyin isyaratnya tersebut sangat singkat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim keselamatan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk dari Muhammad kepada Herakl sang pembesar kerajaan Romawi masuk Islamlah engkau akan selamat kalau engkau tidak masuk Islam bagi engkau seluruh nah bagi engkau dosa kau engkau seluruhnya ya karena dia seorang raja yang menentukan kebaikan dan keburukan pada masyarakat adalah rajanya. Nah, dia barusan mendengar nama tersebut dikirim oleh Rasulullah SAW melalui Dihya Al-Qalb, seorang sahabat yang mulia. Kebetulan pada hari yang sama datang rombongan dagang dari Arab, dari Jazirah Arab. Yang dipimpin oleh ini dia Abu Sufyan, Sohar bin Harb. Nah, dipimpin oleh Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan tersebut dipanggil, siapa di antara kalian? Nabi bertanya, siapa di antara memiliki nasab yang dekat dengan seseorang di Jazirah Arab yang mengaku Nabi? Abu Sufyan pun mengatakan, aku. Sama-sama dari kaum Quraisy. Akhirnya dia dihujani dengan pertanyaan demi pertanyaan. Banyak sekali. Di antara pertanyaan yang dilontarkan oleh Hirokel dengan tujuan untuk me mencari kebenaran bahwasanya apakah memang betul dia adalah seorang nabi dan khususnya nabi akhir zaman Heroku bertanya kepada Abu Sufyan, "Mada merupakan Apa yang dia yakni Nabi tersebut tanyakan, enak. Eh, perintahkan kepada kalian. untuk kata Abu Sufyan yaqul, eh, yakni Nabi SAW mengajak mengajak umat manusia dengan ucapan beliau, oh, "Ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'an." beribadalah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa truku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh bapak-bapak kalian. Eh, jangan sekadar mengatakan bahwasanya ini kata orang tuaku, ini kata nah bapakku, ini tradisi tempat tinggalku. Nah, dia kepada apa yang Allah katakan. Ikuti apa yang Rasulullah SAW bawa. Bukan cuma sekadar tradisi yang diikuti. Dan ini pun hendaknya menjadi menjadi poin-poin dakwah ahlu sunnah. Bahwasanya mereka ajak adalah, ayo kita ikuti Al-Quran, ayo kita ikuti hadis. Adapun ucapan orang tua, belum tentu betul. Adapun tradisi masyarakat setempat, belum tentu betul. Yang diperintahkan juga adalah wa ya'muruna nabi salati wasidqi wal afafi wasilah. Beliau perintahkan kepada kita untuk sholat, untuk bertutur kata jujur, untuk menjaga kehormatan diri, serta menyambung tali silaturahmi. Nah, kesimpulannya, sebelum kita akhiri, wa'ila masih ada bentuk-bentuk perbaikan dari da'i ahlu sunnah yang mereka cermin, nah mereka ambil cerminan tersebut dari Rasulullah SAW. Kesimpulannya adalah, apa yang di apa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim serta apa yang terdapat dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mengajak kepada kebaikan ahlu sunnah hendaknya menempuh jalan tersebut mengajak umat manusia untuk nah kepada perbaikan. Demikian juga apa yang diberikan peringatan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kejelekan ahlu sunnah juga memberikan peringatan kepada umat manusia tentang kejelekan tersebut. Jadi mereka contoh adalah syariat. Syariat mengatakan kebaikan, nah ahlu sunnah juga mengajak umat manusia akan kebaikan tersebut. Syariat mengatakan itu adalah kesalahan dan kekeliruan, demikian juga ahlu sunnah mengatakan kepada umat manusia, ayo sama-sama kita meninggalkan kesalahan dan kekeliruan.